Siapakah pentolan-pentolan Syiah di Indonesia? Betulkah Quraisy Syihab dan Habib Rizik Syihab mantan ketua sudah masuk Syiah? Pentolan-pentolan Syiah di Indonesia ini sangat banyak. Akan tapi uh, pengetahuan saya, tentang tokoh-tokoh Syiah tidak banyak. Saya juga jarang mengikuti perkembangan mereka. Namun ma'asyar rahimakumullah orang-orang seperti uh, Jalaluddin yang disebutkan bolal itu dipastikan jelas. Tidak perlu ditutup-tutupi. Syiah tulen atau seperti Sa'id Aqil Siraj tahu siapa dia Hah? Hah? Bukan. Said Akil ada dua. Hati-hati. Bukan yang dulu Menteri Agama, bukan. NU. Ketua NU. Saya nggak tahu apa sampai sekarang. Ini Syi'i Mu'tazili. Syiah, Mu'tazilah, Sufi, Wihdatul Wujud gabung jadi satu ini orang. Dajjal ini orang. Nah, Dajjal luar biasa. Membela Syiah terang-terangan. Bahkan seorang yang yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia bahwa dia berpemahaman wahdatul wujud. Yang namanya Syekh Siti Jenar itu dibela sama dia. Lawannya Wali Songo. Ya teruslah lepas dari benar tidaknya kisah itu wallahu alam. Dia menceritakan tentang Syekh Siti Jenar ini. Ya, dengan pemahaman wahdatul wujudnya yang diadili oleh Wali Songo ketika itu. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan jadi pengacaranya si Siti Jenar. Semoga Allah mempercepat kematiannya. Merusak. Merusak NU, merusak. Ya. Secara umum NU berlepas diri dari Syiah. Tapi orang-orang semacam ini, ini sangat berbahaya dari mereka orang-orang Syiah dari kalangan liberal ini menyusup ke organisasi-organisasi Islam untuk merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Allah musta'an. Quraisy Shihab, ya. Quraisy Shihab juga yang nampak dari ucapan-ucapannya condong kepada Syiah. Condong kepada Syiah. Termasuk di antara ucapan batilnya dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan tidak ada jaminan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tidak ada jaminan. Ini nggak tahu profesornya itu dari mana. Eh, tanpa kita membahas saja, nggak perlu kita bahas dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Seorang sekedar mendengarkan Secara akal sudah nggak bisa diterima. Tidak ada jaminan Rasulullah itu masuk surga. Ya Rasulullah SAW yang mengatakan Abu Bakar itu di dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga. Sebutkan para sahabat para sahabat menjadi ahlul jannah. lihat beliau tidak ada jaminan. Gimana ini? Secara akal sudah nggak bisa diterima. Apalagi secara dalil syar'i. Jadi tanpa dibahas, sekedar mendengar Orang sudah mengetahui ucapan ini sebatin sebatil-batilnya. rezeki Syihab saya nggak tahu, ya. Untuk memastikan tentu harus didengarkan apa ucapannya. Hmm. Hanya saya pernah mendengar, wallahu alam kalau memang betul bahwa FPI siap membela, mendukung, melindungi Syiah. Kalau benar seperti itu, maka ini juga bala, musibah. Kelompok FPI, jika demikian keadaan. Dan mereka punya kegiatan-kegiatan, punya pondok-pondok pesantren. Yapi di Bangil, Yayasan Mutahari di Bandung, organisasi Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait dan yang lainnya banyak. Gerakan-gerakan Syiah itu menyebar di mana-mana. Termasuk di Sulawesi Selatan. Termasuk di Sulawesi Selatan. Orang-orang yang dulu dikenal tokoh-tokoh Syiah, Rusli Malik, Hafid Paronda ya, yang bergerak di kalangan mahasiswa dan anak-anak SMA ketika itu menyebar Di antara mereka ada yang belajar sampai ke kum. Kum ini al-hauzatul ilmiah. memang pengkaderan utama kaum Syiah Rafidah di Kum, di Iran. Orang Indonesia sudah berapa banyak di sana. Mereka pulang membawa pemikiran-pemikiran Syiah ini. Walhasil ma'asyiral muslimin berhati-hati. Syiah ini tidak lebih jahat daripada ISIS. ISIS jahat. Ya. Khawarij. Syiah tidak lebih jahat dari mereka. Tidaklah mereka berkuasa di sebuah negeri. Melainkan negeri itu pasti akan hancur. Ahlus sunnah itu akan di dibasmi. Ya. Dan itu fakta. Siapa yang mempelajari sejarah tentang Syiah dalam sejarah di mana mereka berkuasa, mereka akan merusak di sana. Mereka akan menghilangkan Islam di sana. Nah. Dan mereka tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir. Nah, yang menyebabkan runtuhnya khilafah Utsmaniyah ketika itu Ulah kaum Syiah bekerja sama dengan orang-orang kafir dari bangsa Mongol. Dari jenis Khan dipimpin oleh jenis Khan, Genghis Khan. Ya. Muhammad Nasiruddin At-Tusi yang berpura-pura masuk ke dalam pemerintahan kaum muslimin ketika itu seorang Syi'i bersama dengan beberapa orang berhasil Eh, mengurangi jumlah eh, kekuatan kaum muslimin lalu kemudian memberi kesempatan kepada tentara-tentara kafir masuk ke Baghdad ketika itu ketika mereka masuk ternyata pengkhianatan terjadi di kubu pemerintahan kaum muslimin menyebabkan kocar kacirnya kekuatan kaum muslimin itu wali waliyadzubillah para ulama menyebutkan kondisi ketika itu ya. sungai sungai yang ada di Baghdad itu berubah menjadi merah. Begitu banyaknya darah-darah yang ditumpahkan setelah berubah menjadi merah, berubah menjadi biru. Kenapa? Begitu banyaknya tinta-tinta dari goresan ulama sunnah, kitab-kitab sunnah dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Mayat bergelimpangan di sana sini. Wanita-wanita diperkosa, ya Mengerikan. Kemudian setelah itu Syiah diberi kedudukan oleh orang-orang kafir. Lihat kondisi sekarang. Ya. Perbuatan kaum Syiah di Suria, kemudian di Yaman, sampai sekarang ini masih terus bergejolak. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berhati-hati. Di mana mereka merasa punya kekuatan maka mereka tidak akan segan-segan untuk memenggal leher-leher ahlu sunnah. Karena bagi mereka, ahlu sunnah itu adalah orang-orang kafir. Darah-darah mereka itu najis. Anak-anak ahlu sunnah, orang-orang ahlu sunnah mereka disebut sebagai anak-anak zina. Yang hubungan orang tuanya itu tidak sah. Dihalalkan darahnya. Apa yang terjadi di Iran? Yang mereka sebut sebagai revolusi Iran darah-darah ahlus sunnah ditumpahkan. Ya, sangat keji. Tidak dihormati darah-darah kaum muslimin itu. Jadi jangan sekali kemudian seorang itu tertipu dengan propaganda mereka. Oh syiah itu uh, bersedia untuk hidup bersama dengan ahlus sunnah. Bersaudara dengan ahlus sunnah. Itu omong kosong. Di saat mereka lemah. Itulah ucapan mereka. Namun ketika mereka punya kekuatan, mereka tidak segan-segan melakukan pembantaian terhadap ahlus sunnah. Allah musta'an. Kita sudah tahu bahwa batu-batu kulahu. Apa kulahu? Hah? Hah? batu bertuah. Bukan berkuah ya. Kalau kuah bakso. Batu-batu kulahu mendunia sekarang. Bahkan beberapa daerah mewajibkan PNS untuk pakai cincin atau permatanya dengan alasan melestarikan budaya. Apa tanggapan Ustaz? Subhanallah. Memakai cincin asal hukumnya mubah. Diperbolehkan. Dan itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena ada kebutuhan. Asalnya beliau tidak pakai, tapi karena kebutuhan stempel. Karena raja-raja itu mereka tidak akan membaca surat kecuali apabila ada stempelnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari e, perak untuk di apa di atasnya itu jadikan sebagai stempel. Itu. Sehingga asal hukum seorang memakainya tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada keyakinan. Ya kalau itu hukumnya mubah. Tapi cincin dari perak. Dari emas haram bagi kaum lelaki. Adapun dari besi berselisih para ulama, namun sebaiknya ditinggalkan karena adanya hadis yang disahihkan oleh Al Albani rahimahullah taala tentang tidak diperbolehkannya memakai cincin dari besi ingin pakai cincin dari perak tanpa ada keyakinan-keyakinan tertentu kapan muncul keyakinan bahwa wah cincin ini kamu kalau pakai jadi kebal kamu kalau makainya bisa terbang kamu kalau makainya maka rezekimu bertambah dan seterusnya maka ini menjadi sesuatu yang batil haram bahkan menjurus menjurus kepada kekafiran meyakini bahwa cincin tersebut mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan maka menjadi tidak diperbolehkan tidak ada satu hadis pun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memakai cincin aqiq tidak ada satu pun batu aqiq tidak ada keutamaan sama sekali kalau sekedar dipakai hukum asalnya mubah tapi kalau sudah menjamur orang mengatakan bahwa memakai batu akik punya kutaman ini, kutaman itu, kutaman ini, maka sebaiknya tidak digunakan. Apalagi batu-batu yang lainnya, batu bacan, batu kulahu. Hah? Tidak tahu itu batu atau apa, saya kurang paham. Jadi tidak ada satupun yang sahih. Ya. Jadi memang cukup mengherankan kalau sampai diwajibkan kok PNS harus pakai batu kulahu ini. Aduh. Tujuan PNS itu kan kerja. Sudah kamu kerjakan apa yang kamu bisa. Nah, yang kaitannya dengan kemaslahatan kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, apain? Batu kok diatur. Allah mustahil. Tolong jelaskan pada kami persamaan Syiah Rafidah dengan Jamaah Tablik. Lain. Lain arahnya. Meskipun sama-sama menyimpangnya tapi beda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau Rafidah keluar dari Islam, jamaah tablik menyimpang tapi masih bagian dari kaum muslimin. Ya. Hanya saja karena jamaah tablik ini tidak memiliki filter. Siapa saja bisa masuk. Yang penting kamu harus siap dengan prinsip-prinsipnya. Ya, Empat yang ditambah, empat yang dikurangi, empat diperbanyak, empat tidak boleh disentuh sama sekali. Kamu harus meyakini enam karakteristik para sahabat. Kalau kamu sudah mengikuti itu, meskipun syiah, tidak masalah. Apapun pemikiranmu. Jadi jamaah tablik ini nggak ada filter, semua bisa masuk. Makanya dulu, saya nggak tahu sekarang. Dulu saya punya beberapa teman, maksudnya teman sekolah, yang berpemikiran syiah. Itu ikut jamaah tabligh. Ikut jamaah tabligh. Padahal dia termasuk pentolan syiah. Dia sekarang, dia dan saudaranya termasuk orang penting di Ijabi. Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Jadi ma'asyar akhwa rahimakumullah ini jamaah tabligh tidak mementingkan permasalahan prinsip-prinsip agama, maka tidak akan dipelajari di sana tauhid. Apa itu konsekuensi la ilaha illallah? Apa itu syarat la ilaha illallah? Tidak ada. Tidak dipelajari di sana tentang akidah ahlus sunnah. Sekedar kamu mau khuruj, mau ikut, siap bareng bawa kompor, bawa ini. Sudah. Hanya itu saja. Dianggap itulah agama. Berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Tiap hari baca fadailul amal. Dianggap itulah agama. Subhanallah. Tidak peduli baca hadis yang palsu, hadis yang tidak ada asalnya, perkataan khurafat. Itu kan banyak sekali dalam kitab fadailul amal. Khurafat cerita-cerita yang tidak jelas. Ya. Maka ini jamaah setelah Namun tidak separah kalau dibandingkan dengan Rafidah, Rafidah ini keluar dari Islam. Anak minta nasihat kakak, anak punya anak yang sudah hampir sekolah dasar, anak sarankan masuk di pondok as-sunnah awalnya. Dia bersemangat, tapi setelah dia tahu bahwa pondok as-sunnah tidak berijazah, dia mengurungkan niatnya. Pertanyaan, kenapa ya? Pondok as-sunnah. Mungkin maksudnya pondok ahlus sunnah kali maksudnya. Tidak berijazah. Ya namanya pondok yang tidak berijazah. Pondok pesantren. Hah? Tidak berijazah. Nah kenapa demikian kan sekarang kita butuh ijazah. Ya jadi permasalahan cara menempuh ijazahnya ini ya, jadi masalah. Sulitnya kita menghindari hal-hal yang menyelisihi syariat di dalamnya. Yang menyebabkan ya, memilih untuk menempuh pondok yang kata orang pondok salafiyah. Gitu. Istilahnya madrasah salafiyah. Ya, ini pondok pesantren. Alhamdulillah uh, eh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kaum muslimin semakin paham bahwa tanpa ijazah pun yang terpenting anak itu mengerti bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana cara dia memahami agamanya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Seorang mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki itu tidak harus dengan dengan ijazah. Ya. Saya beri contoh saja seperti di balik papan itu. Rata-rata orang-orang berpendidikan, orang-orang kerja, ya kerjanya masya Allah penghasilannya bagus-bagus. tapi subhanallah untuk menampung anak-anak yang mau masuk ke pondok pesantren itu nggak bisa, saking banyaknya. Mereka tahu kita tidak mengeluarkan ijazah, mereka tahu. Tapi itu anak-anak sampai antri. Kewalahan. Kelas tidak bisa menampung. Mereka memahami. Ini apabila orang-orang tua itu mengerti bahwa yang terpenting bagi orang tua menjaga anaknya dari penyimpangan, dari kesesatan, dari pergaulan bebas, dari ikhtilat percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Ya. Dalam permasalahan rezeki Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha." Berapa banyak para sarjana yang menjadi pengangguran? Hah? Sarjana nganggur gak ada kerjaan. Berapa banyak mereka yang tidak punya kerja, masya Allah, pinter-pinter, jadi iya, mekanik ada. Hah? Ahli komputer, tidak belajar pada, tidak sekolah, ahli komputer. Subhanallah. Ada yang ahli mendesain bangunan, ya. kalau dia membangun rumah, itu sampai orang terheran-heran. Orang kalau melewati jalan itu pasti melihat, uh rumah ini bagus sekali. Yang lain ketinggalan semua. Diikuti pelajaran, loh ternyata tidak kuliah. Tidak pernah belajar jadi arsitek tidak. Tapi luar biasa, subhanallah. Talika fadullah fima yasha. Jangan seorang terlalu membesar-besarkan. Kalau nggak punya ijazah, gimana masa depannya? Para sahabat itu tidak ada ijazahnya. Nah, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mulia. Nah, kadang-kadang gelar ini subhanallah. Sebagian orang menganggap kalau orang tidak punya gelar itu nggak bisa. Ya. Minimal LC baru bisa ngomong. LC, MA, doktor, Meskipun doktornya kadang-kadang bukan dari agama. Doktor lulusan filsafat. Masya Allah. Lulusan filsafat. Lalu berbicara tentang masalah agama. Sekedar mengejar gelar. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia nanti supaya bisa diterima di sini, diterima di situ, menjadi ini, menjadi ini. Sementara ilmu tidak ada. Berapa banyak mereka yang Masya Allah tidak punya gelar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ilmu. Ya. Banyak, Alhamdulillah. Mereka memahami agamanya dengan baik. Memahami, membaca kitab-kitab para ulama. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan kita. Nah, saya belum pernah dengar ada orang yang kalau dia tidak punya gelar mati kelaparan. Saya belum tahu itu. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita ketahui bahwa tahrir itu dari ulama, namun ada anggapan ikhwan bahwa sebagian penuntut ilmu kita boleh mengambil dari manapun baik yang mentahdir ataupun yang ditahdir. Tahrir itu adalah haknya para ulama. Itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Hanbali rahimahullah. Namun ada hal-hal yang sifatnya jelas, usul, di mana seorang talibul ilm al-mutamakkin, seorang penuntut ilmu yang mumpuni, yang kokoh, yang benar-benar menguasai bidangnya. Benar-benar menguasai aqidah ahli sunnah wal jamaah. Talibul ilm, penuntut ilmu, yang dimaksud penuntut ilmu yang benar-benar pernah belajar sungguh-sungguh, duduk di hadapan para ulama, duduk di hadapan para masyayikh, mengambil ilmu dari mereka. Lalu dia memahami dengan baik usul, prinsip-prinsip sunnah. Maka diperbolehkan bagi baginya mentahdir. Namun bukan sembarang orang. Seorang yang mentahdir memberi peringatan dari orang-orang tertentu misalnya. Ini harus memiliki sikap warak Sifat warak untam. warak yang sempurna, yang tidak gegabah. Mengeluarkan sebuah ucapan. Berpikir sebelum berkata. Tidak semua orang. Sekarang semua orang seakan-akan jadi imam jarwah tadi. Ya. Datang ke toko HP, beli HP satu juta, bisa WhatsApp. sudah buat grup, masuk ke grup. Dia punya tangan bisa bergerak sambil jualan. Sambil jualan laku gamis, laku ini. Ah, tahdir. Nah, sekali-kali menghadiri majelis ilmu, sekali-kali menghadiri daurah. Ini bukan talibul ilmi seperti ini. Nah, walhasil ma'asyar ikhwah rahimakumullah berhati-hati. Apa penyebab orang Sunni dan orang Syiah selalu bermusuhan, bahkan saling membantai satu sama lain? Apakah ada jalan mereka bisa hidup berdampingan seperti halnya kerukunan umat beragama di Indonesia? tidak ya, bisa. Tidak bisa hidup berdampingan. Nah, dan tidak mungkin. Prinsipnya sudah berbeda. Prinsip menghalalkan darah itu biasa. Kalau ahlu sunnah yang berkuasa, ahlu sunnah yang berkuasa, aman itu. Rafidah itu aman. Mau contoh di Arab Saudi. Ada orang-orang Syiah. Namun mereka minoritas. Mereka tidak diganggu oleh ahlu sunnah. Mereka hidup aman di sana. Ya. Kenapa? Mereka meyakini dan ulama sunnah kan banyak di Arab Saudi. Mereka tidak pernah memfatwakan datangi itu orang-orang rohidah. Ada di daerah ini. Sikat mereka. Halal darahnya. Betul. Mereka itu orang-orang kafir. Syiah Sebagian mereka ada yang di Madinah. Sebagian mereka ada di daerah-daerah tertentu. Ada. Tapi mereka hidup tenang di sana. Di bawah kekuasaan ahlus sunnah kerajaan Arab Saudi. Hafizahumullah. Para ulama tidak menggerakkan masa. Kenapa? Mereka punya pemerintah. Itu wewenang pemerintah. Para pemerintah yang berhak dalam urusan menegakkan hukum syariah, dalam urusan memerangi, itu haknya pemerintah. Tapi kalau sebaliknya Kapan kaum Rafidah merasa punya kekuasaan? Siap-siap angkat kaki dari bumi Indonesia. Nah, kalaupun tetap memelihara ahlus sunnah, itu akan terkucilkan, dihinakan. Ahlus sunnah ada di Iran, segelintir orang. Itu pun sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Ya. Masjid ahlus sunnah tidak ada satupun di Teheran sana. Teheran, ibu kotanya Iran. Tidak ada masjid Ahlus Sunnah. Tapi tempat ibadahnya orang Yahudi ada. Banyak di sana. Tempat ibadahnya, kuilnya orang Yahudi banyak. Jadi ma'asyarakat al tidak mungkin Jangan lagi ada berusaha seperti Hasan al-Banna yang ingin melakukan takrib pendekatan antara sunnah dan syiah. Ya permasalahan masalah sepele katanya. Perselisihannya hanya dalam perkara cabang, furu. Siapa yang mengatakan demikian? Masalah Al-Qur'annya sudah berbeda. Masalah keyakinan secara umum sudah berbeda. Mereka berkeyakinan harus menyelisihi ahlu sunnah terhadap apa saja yang mereka ucapkan dan mereka amalkan dari sisi mana persamaan. Menyikapi para sahabat berbeda. Caci maki terhadap para sahabat, caci maki terhadap Aisyah radhiyallahu anha dari dulu hingga detik ini. Membuat syair-syair, bait-bait syair yang mencerca Aisyah radhiyallahu anha Apa bedanya dengan imamah dalam ahlus sunnah? Wah ini panjang lagi pembahasannya. Al-imamah dalam ahlus sunnah sangat jauh berbeda dengan al-imamah menurut syiah. Bagi ahlus sunnah kesimpulannya bahwa al-imamah ya, yang itu merupakan bagian dari khilafah itu adalah hal yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin para ulama menyebutkan kewajibannya wajib menegakkan imamah khilafah di mana seorang pemimpin mereka uh, pemimpin tersebut membawa seluruh kaum Muslim yang ada di dunia namun secara real tidak terjadi demikian maka oleh karena itu disebut, uh, disebutkan oleh Syaukani disebutkan oleh Muhammad Abdul Wahab bahwa sekarang ini telah terjadi ta'addudus salatin. Masing-masing wilayah ada kekuasaan. Maka yang wajib bagi setiap penduduk negeri yang ada di wilayah tersebut untuk taat kepada penguasa negerinya. Untuk taat kepada penguasa negerinya. Nah, karena kondisi kaum muslimin sudah demikian keadaannya. Merupakan hal yang sulit untuk menyatukan di atas seorang pemimpin. Nah, dan bagi mereka bahwa yang namanya imam wajib ditaati selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda halnya dengan keyakinan Syiah. Syiah menganggap imam itu lebih afdal daripada nabi. Imam kedudukannya lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan imam itu harus diikuti semua ucapan dan perkataannya karena ucapan seorang imam sama seperti ucapan Rasul. Ucapan Rasul sama seperti firman Allah. Tidak pernah ada salahnya. Ya. Ini keyakinan Syiah. Bahkan sampai pada tingkatan meyakini bahwa imam-imam mereka yang mampu menghidupkan, mematikan, ya, mengetahui ilmu gaib, sifat-sifat yang seharusnya disandarkan kepada Allah disandarkan kepada imam-imam mereka. Apa apa perbedaan penilaian terhadap Syiah? Ada yang bilang perbedaan itu sekedar khilafiyah, ada yang menilai perbedaan akidah. Bagaimana menurut Ustaz? Sudah dijelaskan bahwa Rafidhah uh, eh, bukan dari Islam. Bagaimana jika ada seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah? Apakah benar bahawa itu adalah beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupai bentukku. Jadi apabila seorang bermimpi Rasulullah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar bahwa itu adalah Rasulullah, maka begitulah bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak akan bisa merubah bentuknya Rasulullah akan tetapi, ma'asyarul ikhwar rahimakumullah, ketika seorang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, ada seorang misalnya datang lalu kemudian dia mengatakan saya adalah Rasulullah di dalam mimpi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi beliau yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus disesuaikan ada kitab Syama'il. Jadi kitab Syama'il ini menerangkan tentang e, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penciptaan Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana e, ketinggian beliau dan seterusnya. Kalau di dalam mimpi misalnya ada seorang datang gak punya jenggot punya jenggot, badannya gemuk besar, kepala botak, hmm? hidung pesek. Lalu dia mengatakan, saya Rasulullah. Tandang saja orang itu. Hah? Pasti bukan Rasulullah. Tidak begitu bentuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan palsu diriwayatkan bahwa Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah didatangi cahaya. Cahaya semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Nah, lalu kemudian cahaya ini ketika mendekati Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Aku telah menggugurkan kewajiban-kewajibanmu." Artinya sudah nggak wajib sholat. Kata Abdul Qadir dalam mimpi, "Dusta kamu." Seketika cahaya itu pun hilang. Jadi syaitan akan datang ke dalam mimpi. Seakan-akan menyamar jadi rasul, menyamar jadi sahabat misalnya. Maka belum tentu, nggak bisa dipercaya kalau tidak disesuaikan dengan apa yang disebutkan dari penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini, ya kawan. Uh, saya mohon maaf uh, atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan berbarokah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk berjalan di atas keridhaannya di atas Siratul mustaqim lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh